Di mana sebelumnya <clears throat> telah kita bahas tasyahud awal, kemudian bangkit dari tasyahud awal dengan bertakbir, begitu pula mengangkat tangan. Dan telah kita sebutkan ini posisi keempat dari mengangkat kedua tangan setelah takbiratul ihram Kemudian takbir ketika hendak ruku Kemudian takbir ketika bangkit dari ruku atau iktidal Kemudian takbir sembari mengangkat tangan Yang keempat yaitu ketika bangkit dari tasyahud al awal. Makanya pendapat yang kuat dan ditujukan oleh dalil-dalil telah kita sebutkan Maka bukan setiap rokaat bangkit tanpa mengangkat tangan Juga tidak setiap bangkit Kerokaat berikutnya selalu mengangkat tangan. Akan tetapi hanya ketika bangkit dari tasyahud awal saja. Sebenarnya dalam hadis Bukhari sahih dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu ya, <clears throat> disebutkan ya, tentang tasyahud akhir <clears throat> bahwasannya setelah seseorang mengangkat tangan Kemudian dia menuju ke rokaat berikutnya, rokaat ketiga. Maka dia lakukan sama sebagaimana yang dilakukan pada rokaat-rokaat sebelumnya. Dan telah kita sebutkan Al-Fatihah ya. Dan seringnya mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja pada rokaat 3 dan empat tanpa surat yang lain setelah Al-Fatihah. Telah kita sebutkan. Dan sesekali boleh membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat 3 dan 4 yaitu dengan surat yang telah kita sebutkan surat ya pada salat zuhur yang sekitar 15-an ayat <clears throat> pada salat zuhur dan pada asar setengahnya dan seringnya adalah membaca surat setelah Al-Fatihah hanya pada rakaat pertama dan kedua adapun rakaat 3 dan 4 tidak Kemudian setelah itu mengerjakan pada rukuknya, itidalnya, sujudnya sama sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu. Kemudian sampai pada tasyahud akhir sekarang pembahasan. Ya. Summa yajlisu tasyahudil akhir, maka seseorang duduk untuk tasyahud akhir. Wa in kana fi tasyahadat tasyahudil akhir fi rakaat tsaniyah. Ini sudah kita baca kemarin? Belum ya? Belum. Baik. Maka apabila seseorang duduk pada sholat-sholat yang dua rakaat seperti sholat subuh atau sholat jum'ah maka dia bertasyahud dengan tasyahud akhir pada rakaat kedua wa in kana fi thulathiyah adapun itu pada sholat-sholat tiga rakaatan seperti maghrib tasyahadat tasyahud al-akhir fi rakaat tsalitsa maka dia membaca tasyahud akhir memposisikan untuk tasyahud akhir pula pada rakaat yang ketiga terakhir. Idan kalau begitu kata beliau at-tasyahudul akhir yakunu fi rakaat tsaniyah fi tsanaiyah. Tasyahud akhir pada salat-salat yang berjumlah dua rakaat ya pada rakaat kedua terakhir. Wa fi tsalitsah adapun tasyahud akhir pada salat-salat <clears throat> ya yaitu dilakukan pada rakaat yang ketiga wa fi tsalitsah pada rakaat ketiga fitulatiyah pada salat-salat yang berjumlah tiga rakaat. Firrabiah, firrubaiyah dan dilakukan tasyahud akhir pada rakaat keempat. Firrubaiyah pada salat-salat yang berjumlah empat rakaat seperti zuhur dan asar dan ini masyur kita ketahui semua. Wayam bagi an ya'raf an Wayam bagi an yu'raf dan sudah semestinya untuk diketahui anna fil julusi للتشهد فرقا بين الأول والثاني bahwasannya duduk tasyahud duduk untuk melakukan tasyahud ada perbedaan farqan bainal awal wasani antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua idza kanatis salat dzati dzatat dzati tasyahudain apabila salatnya memiliki dua tasyahud apabila salat memiliki dua tasyahud maka dibedakan sifatnya, cara duduknya, ya. <clears throat> dan demikian beberapa perbedaan pada tasyahud awal dan akhir pada sholat-sholat yang memiliki dua yakni eh, tasyahud. Dan ini pendapatnya Imam Malik, afwan, pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i gurunya. Fa innahu idza kanatish salatu dzati tasyahudain mithlul maghrib karena sesungguhnya apabila sholat itu memiliki dua tasyahud Memiliki dua tasyahud Seperti maghrib Warrubaiyah Ataukah sholat yang berjumlah empat rakaatan Seperti dua dan asar Fa'innahu yajlisu tasyahudil awal muftarishan Maka dia duduk pada tasyahud yang pertama Dengan cara iftirash Yaitu duduk di atas telapak kaki kirinya Pantatnya menduduki bagian perut telapak kaki kirinya dia duduki sementara telapak kaki kanan dia tegakkan dengan jari jemari diusahakan menghadap kiblat dan dia tegakkan telapak kaki kanan dan dia letakkan di sebelah kanan badannya dan yang belum bisa untuk dilatih sebagaimana yang pernah kita bahas kemudian wayajlisu tasyahudil akhir mutawarrikan dan ia duduk pada tasyahud akhir dengan cara tawarruk yaitu dengan mendudukkan pantat di atas lantai atau di atas e, bumi sementara e, kaki kiri nanti akan kita bahas ada tiga sifat seperti apa posisi-posisi kaki ya namun disebut tawarruk ya <clears throat> karena pantat itu bertelekan langsung ditempelkan ke lantai adapun iftirash ya karena telapak kaki kiri dihamparkan dan diduduki dipakai untuk duduk ya pantat menduduki telapak kaki kiri sehingga di, sebagaimana firash sebagaimana alas kita beralaskan telapak kaki kiri kita disebut duduk iftirash atau muftarishan. Adapun tabarruk <clears throat> itu uh, eh, pantat menduduki langsung di atas bumi ataupun lantai. Adapun sifat kedua kaki nanti akan kita bahas ada tiga sifat yang akan diterangkan oleh Syekh. <clears throat> Sebelum kita masuk tentang duduk tawarruk ini sebagaimana yang telah kita sebut di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang duduk dalam sholat tasyahud khususnya dua tasyahud ya. baik yang memiliki satu tasyahud saja maupun yang memiliki dua tasyahud ya. maka empat di ulama mazhab masyhur memiliki pendapat dalam permasalahan ini sebagaimana pernah kita sebutkan. Ada di antara mereka yang pertama berpandangan semua duduk tasyahud itu tawarruk miring ya. yaitu apa pantat didudukkan di atas alas Semuanya, baik duduk awal, baik tasyahud awal, baik tasyahud akhir semuanya duduknya tawarruk. Siapa yang ingat? Ini pendapatnya Imam siapa? Imam Malik Ahsan. Pendapatnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Pendapat kedua. Ada imam yang berpendapat semua duduk tasyahud itu duduknya iftirash menduduki telapak kaki kiri tegak dudukkan di atas telapak kaki kiri seperti tasyahud awal kita. Semuanya seperti itu. Baik awal maupun akhir semuanya seperti itu. Ini pendapat siapa? Coba ingat. Tegak terus semuanya. Yang lainnya? ha La. Abu Hanifah. Iya, Abu Hanifah. Semuanya tegak. Sekarang dua imam yang terakhir, Imam Syafi'i dan muridnya sekaligus temannya Imam Ahmad. Kedua imam ini sepakat kalau sholat itu dua tasyahud, maka tasyahud awalnya tegak, iftirash. Kalau tasyahud kedua, tasyahud akhir, miring. Dan ini pendapat yang sahih. Pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kemudian dua imam ini berbeda pendapat lagi ketika sholat itu hanya satu tasyahud. Seperti sholat subuh. Imam Ahmad berpandangan hukum asal duduknya adalah iftirash tegak. Baru kalau ada tasyahud kedua Baru kita miring Duduk tawarruk Namun selama tidak ada tasyahud kedua Hukum asalnya ya tegak iftiras Itu Imam Ahmad Ada Imam Syafi'i Pokoknya asal tasyahud itu akhir Mau tiga rakaat, mau lima rakaat, mau berapapun asal duduk tasyahud itu akhir, duduknya tawarruk. Ini Imam Syafi'i rahimahullah Jadi sudah ada khilaf panjang di antara ulama <clears throat> namun masing-masing mengutarakan argumennya dan Allah alam suab yang paling dekat uh, indi menurut <clears throat> kami adalah pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah dalam hal ini dan salah satu di antara dalil yang beliau gunakan adalah zahir hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil akhirah dulu Nabi kalau duduk di rokaat yang terakhir duduk jalasa mutawarrikan duduk mutawarat atau jalasa ala maq'adatihi duduk di atas pantatnya ya, meskipun sebagian mengatakan yaitu eh, ini kan sedang menceritakan sifat salat yang punya dua tasyahud karena jalasa firqatain beliau duduk pada salat yang dua rakaat duduk pada rakaat kedua dengan iftirash tegak Kemudian apabila beliau duduk yang terakhir, beliau duduknya tawarruk. Maka sebagaimana Imam Ahmad dan kawan-kawannya berpandangan, ini menunjukkan sholat yang dua rakaat ataupun sholat yang memiliki tasyahud satu saja duduknya tegak. Kita katakan juga sama. Itu hadis kan pada sholat yang punya dua tasyahud sama. Dan kalau mereka berpegangan dengan zahir adalah beliau duduk pada dua rakaat dengan tegak. Berarti kalau yang sholatnya punya satu tasyahud, tapi cuma satu rakaat, witir misalnya, berarti nggak masuk dalam hadis. Kalau sholatnya mau witir lima rakaat, langsung duduk di rakaat terakhir, cuma satu tasyahud, berarti nggak masuk dalam yang dua rakaat. Ya. Begitu pula kita katakan bahwasanya duduk kita pegangan dengan dua hadis apabila Nabi duduk pada rakaat yang terakhir. Dan di sana ada riwayat namun saya belum lihat sahih tidaknya, namun disebutkan pula oleh Lajnah Daimah <clears throat> bahwasanya di sana ada hadis Abu Humaid As-Sa'idi dengan lafaz ya. Wa kana idza jalasa fi jalsatihi allati tanqadi bihi biha salatuhu. Dan adalah Nabi alaihi apabila duduk di posisi duduk yang menandakan selesainya sholat beliau maka beliau duduknya di atas pantatnya dengan lafadz yang lebih jelas adalah dulu Nabi SAW apabila duduk pada posisi duduk yang menandakan selesainya sholat beliau maka duduknya tawarruk dan ini pendapat Abdullah bin Mubarak selain daripada Imam Syafi'i dan sejumlah ulama dan juga di sana banyak beberapa hal termasuk di antara hikmahnya adalah menandai dan memberitahu orang ini sudah mau selesai sholat atau belum. Sehingga orang yang datang masbuk ketika duduknya itu miring tawarruk tahu orang oh ini sudah mau selesai. Ya. Sehingga mereka sudah mau selesai, sudah kita tunggu sebentar lagi selesai, kita bikin jamaah setelah sudah terlambat masbuk misalnya atau yang lain ketika sedang safar atau yang lain. Ya. Adapun ketika sedang duduk iftirash, oh ini masih mau bangkit nih. Dan beberapa yang lain di antara beberapa hikmahnya. Begitu pula di antara yang disebutkan oleh para ulama, kenapa duduk tawaruk ini? Begitu pula di situ disitulah pendapat yang rajih bahwasanya seorang ketika mendapati imamnya sedang duduk tasyahud akhir, tetapi kita sebagai makmum masbuk dan kita masih mau berdiri lagi itu para ulama juga beda pendapat apakah kita ikut duduknya seperti imam ikut duduk miring tawarruk berdasarkan keumuman hadis innama ju'ilal imam liutam bih ada hanyalah dijadikan imam untuk diikuti maka imamnya seperti itu ya sudah seperti itu ataukah ini tidak termasuk artinya mengikuti imam hanya mengikuti posisi duduk tapi tidak pada semua keadaan dan ini yang rajih ini juga yang seingat kami dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Artinya banyak posisi imam tidak sama persis makmum itu menyamai. Misalnya, imam mengangkat tangan takbiratul ihram, kan boleh sejajar dengan bahu, ya kan? Boleh sejajar dengan telinga, ya kan? Atau diantaranya. Maka tidak perlu misalnya sampai takbiratul ihram sampai sedetail itu. Kita lihat imam imam Allahu Akbar, tangannya sejajar dengan bahu atau telinga. Kalau imam sejajar dengan bahu berarti kita juga ikut sejajar dengan bahu. Kalau imam sejajar dengan telinga, kita ikuti persis sejajar dengan telinga. Tidak harus persis seperti itu. Kemudian pula, ya, imam sifatnya wadok meletakkan tangannya, diletakkan saja. Atau sifatnya kobet menggenggam tangan kanan menggenggam tangan kiri. Kita harus mengikuti persis. Ini juga tidak sampai seperti itu. Begitu pula ketika imam duduk tasyahud akhir, ya, atau bacanya berbeda, atau e, beberapa kali yang ada Ya. Tidak mesti semua bacaan harus sama. Meskipun kalau longgar waktu kita, boleh seseorang meneruskan membaca sebagai ulama membolehkan. Namun tidak mesti semuanya sama persis. Termasuk pula dalam hal permasalahan tata cara duduk. Yang penting seorang tidak menyelisi imamnya duduk kok dia berdiri. Imamnya belum selesai kok dia mendahului berdiri dulu belum salah Imamnya duduk silahkan ikuti duduk. Tapi tidak persis dalam setiap duduknya. Begitu pula dalam Eh, apa yang dirujikan oleh seseorang imamnya tawarruk tidak mesti makmum harus mengikuti tawarruk miring imamnya iftiras berdiri tegak tidak mesti dia berdiri tegak tapi maka mana yang dia pandang rajih dalam hal ini dan insya Allah tidak sampai menyelisi imam dalam hal ini lebih-lebih disebutkan oleh para ulama duduk tawarruk itu duduk miring ya ini ya eh, apa bukan bermakna ini untuk memudahkan ya kita sebut duduk miring ini bahasa istilah dari kami bukan istilah dari ulama namun mereka menyebutnya duduk tawarruk Kenapa kita sebut duduk miring? Karena seringnya demikian. Meskipun jika seorang mampu, ya, itu tidak harus kemudian duduk itu miring sampai sebagian itu miring ke banget sampai kepalanya itu diiring ke ini kami belum pernah tahu juga dalilnya istilahnya. Sampai seperti itu. Cuman ya tobiat ya begini. Ketika didudukkan di atas pantatnya lebih-lebih seorang yang munsewu gemuk ataupun besar badannya, otomatis badan itu tidak tergerak miring. Dan ini Samina wa ta'ala perkara permasalahan hikmahnya semua pasti ada hikmahnya. Kenapa tidur menghadap ke kanan? Ada yang mengatakan karena jantung sebelah kiri supaya tidak tertekan. Ada yang mengatakan kenapa kok e, posisi itu yang ditarik itu sebelah kiri? Apa? Karena jantung sebelah kiri supaya tarik sehingga apa? Dan berbagai macam yang jelas selalu pada hikmahnya, selalu ada hikmahnya. Ya. Tapi kembali ke situ <clears throat> makanya untuk memudahkan saja duduk tawaruk itu miring Disebutkan diantaranya oleh para ulama Duduk tawarruk itu duduk Yang akhir Yang sulit seseorang untuk bangkit lagi Kalau posisi seperti itu Sementara kalau duduk iftirash Itu memudahkan dia untuk bangkit kembali Oleh karenanya Duduk di antara dua sujud Sifatnya seperti apa? Iftirash atau tawarruk? Hah? Iftirash ya, Tegak ya. Kenapa? Karena kita akan bangkit lagi. Setelah duduk di antara dua sujud, kita masih mau bangkit lagi oleh karenanya duduknya tegak, iftirash. Namun duduk tawarruk ini karena tidak akan bangkit lagi. Sulit seseorang apalagi badannya besar sudah tawarruk bangkit lagi. Wah, begitu. Ada pun sudah iftirash untuk berdiri sal mudah. Dan ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama selain hikmah yang lain tadi untuk menandai ketika ada orang datang ini masbuk ini sudah selesai belum ini jamaah? Kalau mereka datang lewat masjid semuanya sudah duduk miring sudah. Oh ini tasyahud akhir sudah. Akan tetapi ketika duduknya iftirash mereka sangka ini masih ternyata sudah akhir. Dan banyak lagi di sana disebutkan dan bisa dilihat eh, kitab-kitab tulisan para ulama dalam masalah ini juga eh, terutama ini pendapat Imam Syafi'i dan juga Abdullah bin Mubarak <clears throat> Dan ada sebuah risalah yang sudah diterjemahkan sebenarnya atau bukan terjemahkan bahkan bahas khusus berbahasa Indonesia yang ditulis oleh Ustaz Askari kalau tidak salah saya lihat mungkin 10 tahun yang lalu kalau tidak salah sudah lama ada buku kecil risalah yang ditulis oleh Ustaz Askari dan beliau juga berpendapat pendapat ini bagus Masya Allah beliau sebutkan dalil-dalil yang merojihkan seperti pendapat Imam Syafi'i kalau duduk tasyahud cuma satu itu tetap tawarruk tetap miring sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala dan itulah duduk sebenarnya dalam hadis uh, tadi zahir hadis kanat idza jalasa fil akhirah dulu Nabi kalau duduk akhir itu duduknya seperti itu demikian pula Abu Humaid al-Sa'idi dan butuh dirujuk kesahihannya disebutkan dengan lafaz tadi karena idza jalasa fi jalsatihi allati tanqadi biha salatuh dulu Nabi apabila duduk di posisi duduk yang beliau selesai menandakan dengan itu selesainya sholat beliau maka beliau duduknya tawarruk Oke semua dari dalil yang menguatkan dan sekian lama alhamdulillah kita berpegangan dengan hadis ini dan demikian pula memegangi dengan pendapat ini dan alhamdulillah kami pun uh, tidak berbolak-balik dalam masalah ini alhamdulillah berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya adapun permasalahan duduk tasyahud akhir alhamdulillah tapi kita meyakini yaitu kuatnya pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Dan masalahnya istihadiyah bagi yang berpandangan satu tasyahud itu tegak, ya, ada pendapat yang antara ulama sebelumnya yaitu Imam Ahmad. Adapun Imam Malik semua tasyahud itu miring, tawarruk. Baik tasyahud awal, tasyahud akhir semuanya miring. Awal. Abu Hanifah semuanya tegak dan telah kita sebutkan. Adapun dua tasyahud yang benar pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i, tasyahud awal iftirash tegak, tasyahud akhir tawarruk miring adapun yang satu tasyahud saja ada khilaf di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan yang paling menenangkan adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan taala dalam hal ini dan kuatnya dalil dalam permasalahan ini Allah taala alam bisawab begitu pula duduk pada rakaat berapapun apakah duduk di rakaat kedua apakah duduk di rakaat kelima witir ataukah duduk di rakaat ketiga atau berapapun asal itu akhir tawarruk maka ini dapat beliau alhamdulillah dalam berbahasa ini. Kemudian kita lanjutkan al-hay'a al-fi'liyah litasyahudil akhir. Gerakan ataupun bentuk perbuatan pada tasyahud akhir. Ya jilisu mutawarrikan. Beliau sebutkan di sini duduk tasyahud akhir dengan cara tawarruk. Wat tawarruku lahu salatu sifat. Sementara duduk tawarruk memiliki tiga sifat, tiga tata cara. As-sifatul ula, sifat yang pertama an tajlisa 'alal ard bi al-yataik engkau duduk di atas bumi kau duduk di atas tanah dengan ilyataik yaitu kedua afwan pantat ya. duduk di atasnya wa tukhriju rijlakal yusra min tahti saqikal yumna kemudian anda keluarkan kaki kiri anda dari bawah betis kaki kanan ilal janibil aiman di sisi sebelah kanan di diselobokke atau ditaruh di bawah kaki kanan watan sibari jelakal yumna yang kedua posisi kaki kanan ditegakkan ditegakkan li ajli antumakkina maka ada maka ada adataka minal ard agar supaya engkau bisa lebih memapankan pantatmu di atas tanah ya yaitu maq'adatak dan dalam keadaan posisi telapak kanan di apa namanya ditegakkan. Wali ajlil fard bainat tasyahudain al-awwal watsani dan agar dalam rangka membedakan dua tasyahud yaitu mana tasyahud awal dan mana tasyahud yang akhir. Ini sifat yang pertama. Nanti akan kita praktekkan insyaallah. As-sifatus tsaniyah, sifat yang kedua, tata cara kedua. Antafrisha ar asintaini Cara kedua diperhatikan, dipahami. Yaitu Anda menghamparkan kedua kaki Anda, kanan maupun kiri. Wa tukhrijuhuma minal bila iman dan dikeluarkan diarahkan semua ke arah kanan. Yakni la tansibal yumna, yaitu tanpa Anda tegakkan telapak kaki kanan, enggak ditegakkan. Iya, cuma di selonjor di kanankan seperti itu bal abjiha akan tetapi ya sandarkanlah, taruhlah begitu. Wa akhrijha minal yamin dan keluarkanlah ke arah sebelah kanan. Wa kadzalikal yusra, begitu pula kaki kiri. Wa takunur rajul wa takunu arrijl. Perhatikan dalam bahasa Arab semuanya gundul kalau kita bahasa Arab bisa jangan sampai dibaca rojul artinya laki-laki tapi kalau rijl itu kaki ya tapi tulisannya sama-sama ra jim lam ya tapi ini kaki sedang membahas kaki sehingga dibaca rijl bukan rojul. nur rijlu al yusro maka jadilah kaki kiri tahta sakil yumna masih tetap di bawah betis kanan hanya saja diarahkan ke semuanya ke kanan. Ini tata cara kedua. Prakteknya nanti aja ya, satu lagi. Asifatul As sifat atau tata cara yang ketiga dari duduk tawarruk antafrisha ini jami'an anda juga menghamparkan kedua telapak kaki Anda kanan maupun kiri seluruhnya. ini sintai ini minal yamin. Anda keluarkan kedua kaki dari sebelah kanan, yaitu ke sebelah kanan sama, semua ke kanan. Jadi badan menghadap kiblat ke depan, tapi kaki di sebelah kanan kan. dan Anda letakkan lakin taj'alur rijlal yusra baina saqil yumna wa fakhiriha. bedanya anda jadikan telapak kaki kiri itu di antara betis kaki kanan dan paha kaki kanan jadi diapit telapak kaki kiri diamparkan ke arah kanan tapi bukan masuk di bawah telapak di bawah kaki kanan, tapi di antara betis kaki kanan dan di antara paha kaki kanan. Ini sifat ketiga. Ya, praktek sekarang. Abdullah sudah paham. Sifat pertama, ke depan sini. Jazakumullah Ya, ke depan sini. Mentok biar semuanya bisa lihat. Ya. Depan lagi, maju lagi. Maju lagi. Oh iya. Tutupannya. Ya agak ke sana. Sifat pertama, seperti apa? Itu iftirash. Aywa tabarruk. Berarti kan kaki kanan ditegakkan, diletakkan sebelah kanan badan dan diusahakan jari jemari hadapkan ke kiblat, ditegakkan kaki kanan. Kalau tadi iftirash sebelumnya, coba dulu. Iftirash ini tasyahud pertama ya. Seperti ini, iftirash namanya. Kenapa disebut iftirash? Karena telapak kaki kiri dijadikan seperti alas, firash, hamparan untuk duduknya pantat di atas. Sekarang tasyahud akhir. Sifat pertama ini, Telapak kaki kanan ditegakkan, diletakkan sebelah kanan badan, kaki kiri dimasukkan ke bawah e, apa rongga yaitu di bawah betis kaki kanan. Seperti yang kita biasa kenal. Sifat kedua. Sifat kedua tadi. Iya. Tinggal telapak kaki kanan tidak ditegakkan. Tapi ditidurkan seperti ini. Ini boleh ini ya, seperti ini letakkan dan dua-duanya menghadap ke kanan semua. Ya. Bedanya cuma apa? Kaki kirinya sama posisinya. cuma telapak kaki kanan bukan ditegakkan tapi ditaruh. Ya. Ini pada tasyahud akhir loh ya. Pada tasyahud awal nggak ada seperti ini. Harus ditegakkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sifat ketiga. Sifat ketiga yaitu di diletakkan apa di telapak kaki kiri masukkan di antara betis dengan paha. Di sela-sela, dijepit. Ya. Hah? Iya, bisa begini. Dan sebagian menyebutkan ya ini <clears throat> coba kalau ditaruh bisa enggak? Lebih mudah kalau ini seperti itu. Tapi tentang yang kaki kanan ini, eh, yang saya hafal, yang saya tahu, ditegakkan telapak kaki kanan kemudian yang jelas telapak kaki kiri dijepit kaki pada sifat ketiga telapak kaki kiri dijepit antara paha dengan e, betis hanya saja pada telapak kaki kanan nanti kita coba kita lihat dalilnya di sini Syekh mengatakan uhuma yaitu Anda letakkan Anda taruh zahirnya seakan tidak ditegakkan yani seperti ini namun yang saya pahami yaitu ditegakkan coba nanti kita lihat jika ada dalam dalil, jika tidak maka kita tunda besok Selasa insyaallah taala. Kita khawatir e, mengatakan sesuatu yang tanpa ilmu. Ini tiga sifat. Kita baca dalilnya, kita baca hadis yang menjadi dasar dari sifat-sifat ini. Syekh menyebutkan dalilnya. Rawa al-Bukhari an Abi Humaid, yakni Abu Humaid As-Sa'idi sahabat radhiyallahu anhu Wa idza jalasa fi rakatil akhirah maka apabila Nabi alaihi duduk pada rokat yang terakhir ini juga termasuk dalil. Duduk tawarruk itu pada rokat terakhir. Wa idza jalasa fi rakatil akhirah hadis Abu Humaid adalah Nabi apabila duduk di rokat terakhir ya. mau berapa tasyahud pokoknya terakhir qaddama rijlahul yusra maka Nabi menghadap memajukan kaki kirinya yaitu ke arah kanan. Wanasol tidak diduduki tapi di uh, dilewati dimasukkan ke bawah kaki kanan. Wanasobal ukhra ada ala maq'adatihi. Dan beliau menegakkan telapak kaki yang lain yaitu yang kanan ditegakkan dan beliau duduk ala maq'adatihi, duduk di atas pantatnya. Ini sifat yang pertama, dalil sebagai sifat yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, warawa Muslimun an Abdullah Ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Al Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari hadis Abdullah Ibn Zubair. Kalau tadi hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Bukhari dan sekarang hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abdullah Ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah Ibn Zubair mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi salat adalah dahulu Nabi alaihi wasallam apabila beliau duduk dalam salat ja'ala qadamahul yusra baina fakhidhi wa saqihi. Nabi pernah menjadikan telapak kaki kirinya berada di antara paha dengan betis beliau. Fakhid itu paha, sak itu betis. Yakni diapit antara paha dan betis kaki kanan beliau. Telapak kaki kiri diapit di sini. Wa farasya qadamahul yumna dan beliau menghamparkan telapak kaki kanannya sehingga bukan ditegakkan. Nah, ini dalilnya. Disebutkan telapak kaki kanan bukan ditegakkan. Jadi apa yang saya pahami eh, telapak kaki kanan ditegakkan tadi salah ya. Dan yang benar kita ikuti sebagaimana dalam hadis yaitu telapak kaki kanan itu di eh, dihamparkan saja, Jadi taruh diletakkan saja dan bukan ditegakkan, diangkat. Eh, Sami'na wa ta'ala ini salah satu sifat sebenarnya dalam hadis sahih. Wa wada ayadahul yusra ala rukbatihil yusra. Adapun sifat tangan pernah kita lewati telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri. Ini salah satu sifat. Boleh di atas paha, boleh di atas lutut. Dan salah satu sifat menyebutkan ka'annaha tulqimaha. Seakan-akan yaitu Rasul memberi mencaplok lututnya. Ya, ini seakan-akan memberi makan tangannya dengan lututnya, ini mencaplok. Ini salah satu sifat. Sehingga seperti sifat apa ini takbiratul ihram setelah itu kemudian meletakkan tangan boleh sifat wada diletakkan taruh saja telapak tangan kanan di atas tangan kiri taruh ini sifat wada ada sikap sifat qabd digenggam abu itu pada duduk boleh diletakkan di atas paha boleh di atas lutut ya saya mengucapkan sebagaimana juga apa e, demikian adapun pada ruku setahu kami hanya keanahu qabid seakan-akan dia menggenggam lututnya itu dengan konsekuensinya dengan membuka ya. Adapun meletakkan saja kita belum pernah tahu dalilnya dalam masalah rukuk. Kembali ke masalah duduk <clears throat> tasyahud, tangan kiri diletakkan di atas di sini riwayat lutut kiri. Wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidil yumna. Ya. Adapun dan diletakkan tangan kanan di atas paha kanannya, beda. Ini salah satu sifat yaitu telapak tangan kiri itu seakan menggenggam lutut kiri. Jadi apa? Ini telapak tangan kiri seakan menggenggam lututnya ketika tasyahud. Namun yang kanan itu cuma diletakkan di atas paha sambil tasyahud. Ya. Dan ini sifat ketiga yaitu dibedakan antara yang kaki tangan kanan dengan tangan kiri. Tangan kirinya menggenggam lutut, tangan kanannya cuma ditaruh di atas paha, bukan di atas lutut. Ini sifat ketiga dari duduk tasyahud. Wa asyara bi usba'ihi dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau. Dan pernah kita lewati dua sifat apakah dengan uh, di apa namanya tiga jari baik kelingking, jari manis maupun jari tengah ditekuk dan diapit dijepit oleh ibu jari. Tinggal tersisa telunjuk yang diangkat. Ini sifat pertama. Sifat kedua yang ditekuk yang eh, ditekuk hanyalah eh, atau ditempelkan ke telapak tangan perut telapak tangan kanan hanya dua jari yaitu jari kelingking dan jari manis sementara jari tengahnya ditempelkan ujungnya dengan ujung ibu jari sehingga ibu jari dipertemukan dengan ujung jari tengah ini sifat kedua kemudian telunjuk ini menunjuk sebagaimana biasa salah salatu sifat litawarruk. Maka inilah sifat tiga sifat, tiga tata cara pada duduk-duduk tawarruk. Pada tata cara duduk tawarruk yaitu duduk pada tasyahud akhir yaitu duduk eh, yang bahasa mudahnya kita miring tadi bukan duduk di atas uh, telapak kaki kiri namun duduk di, dengan pantat di atas lantai Eh, dengan tiga sifat yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Ada pun dalil yang beliau sebutkan yaitu dua eh, dua hadis. pun pada sifat yang kedua ini mungkin eh, belum beliau sebutkan mungkin insya Allah untuk PR lain waktu jika memungkinkan beliau sebutkan dua dalil di sini namun beliau menyebutkan tiga sifat ya. pun dalil Abu Humaid As-Sa'idi menyebutkan tentang sifat pertama tasyahud akhir dengan cara seperti yang kita kenal ya kaki kanan ditegakkan kaki kiri dimasukkan ke bawahnya di bawah rongga kaki kanan bawah adapun hadis kedua hadisnya Abdullah bin Zubair riwayat Muslim ini hadis untuk sifat yang ketiga yaitu dengan dijepitnya telapak kaki kiri oleh betis dan paha kaki kanan adapun sifat yang kedua dengan diletakkan dua-duanya ke sebelah kanan tapi ini keterulah belum sempat kita lihatkan eh, dan kami tidak teringat sama sekali atau tidak eh, dalam masalah ini. Insya Allah lain waktu atau tidak belum mengetahuinya sama sekali dalam hal ini. Maka insya Allah lain waktu jika Allah berikan kesempatan wa yassarallah. Tapi ini dan <clears throat> subhanallah beberapa posisi-posisi dalam sholat kita pernah bahas duduk iftirash, duduk tawarruk, ada lagi duduk apa ik'a ya, dengan tegakkan semua kaki, telapak kaki kanan maupun kiri dan pantat kita duduk di atasnya, di atas tumit ya, kaki kanan maupun kiri ataupun sifat yang keempat tarobuk duduk bersila seperti saya sekarang ini. Ini bagi yang punya udur. Ini semua subhanallah dengan posisi-posisinya ini orang sakit sekalipun memungkinkan ya. Dan itu pun kalau tidak mungkin dan tidak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring. Maka subhanallah eh, sudah sekian banyak keringanan dan sekian banyak hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dengan beragamnya tata cara duduk. Dan bisa jadi seseorang yang kesulitan atau ada luka bakar atau ada sesuatu yang sakit ketika kaki kanan ditegakkan, maka dia letakkan, dia taruh. Ketika posisi kaki kiri ini ditaruh di bawah ada yang lecet ada yang luka bakar dia atau diangkat ke atas atau yang semisalnya eh, dan beberapa ini fattakullah itu bertakwalah semampunya tanpa kita meremehkan mampu atau belum berusaha tapi sudah meninggalkannya tidak sepantasnya karena Rasul berpesan kepada kita solu sallu kama muni usolli khususnya sahabat dan umumnya kepada kita sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat maka sebisa mungkin kita tiru, kita contoh sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan juga bukan kemudian berlebihan. Sampai seorang memaksakan diri pada perkara yang dia tidak mampu. Ketika memang sedang sakit, sedang ada uzur, bahkan seorang yang memang nenek-nenek eh, ataupun orang tua yang nasallahu alaihi wasallam ya, eh, terkencing terus, buang air kecil terus, dia pakai pempes dan sholat meskipun ada najisnya itu pun sah karena dia tidak menghendaki menyengaja dalam hal itu kecuali semua apa yang Allah Subhanahu wa takdirkan. Pada sallallahu alaihi wasallam Maka uh, ini semua keindahan dan kesempurnaan agama kita namun juga menunjukkan di sisi yang lainnya betapa pentingnya ibadah sholat dalam posisi tidak bisa berdiri sholat sambil duduk fa'ilam tastati faqaidan kau tidak mampu sholli qaiman Salatlah sambil berdiri itu perintah rukun pada sholat wajib tidak mampu sambil duduk Wa ilam tastati fa'ala jam tidak mampu sambil berbaring dan terus diberi dan keringanan dan keringan. Namun ini menunjukkan tetap ketika seorang masih ada akal, masih sadar ya dan masih bisa berpikir meskipun hanya dengan kedipan mata, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat. Dan kita mengetahui eh, bagaimana dijaganya dan betul-betul ditekankannya perkara sholat dan perkara pertanyaan perkara pertama yang akan dihisab yaumul qiyamah adalah salatnya. Sebagai disebutkan apabila salatnya itu lancar bismillah taala maka akan dimudahkan urusan-urusan yang lainnya. Dan akan dilihat apabila salatnya wajib ada kurangnya maka Allah perintahkan kepada malaikatnya unzuruli abdi lihatlah kepada hambaku halahu min tatawu apakah dia punya ibadah-ibadah salat sunnah nanti akan kita tanya atau mungkin di tempat lain sudah mulai kita bahas salat-salat sunnah karena itu akan di, di antara hikmahnya adalah untuk menambal, memperbaiki. Mungkin sholat wajib kita kurang khusyuk, mungkin sholat wajib kita kurang ada kurangnya, maka ditambal dan diperbaiki. Dan dulu para ulama Allah Taala salah satu cara mereka untuk melihat seorang ini berarti ambil ilmunya ataukah tidak salah satunya mereka melihat tentang yaitu apa tata cara salatnya. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya salat. Ya dan bukan bermakna perkara selain daripada salat kalah penting semuanya. Lah, tentunya akidah itu awalan, dakwahnya para nabi dan rasul akidah pertama kali. Sebelum Rasul Isra Mi'raj diwajibkan sholat lima waktu. Sudah ada kewajiban tentang akidah, tauhid dan diajarkan tentang dua perkara dan ini perkara penting dan kita ingat rukun Islam yang lima sebelum iqamatus salat atau iqamus salat menegakkan salat adalah apa? syahadatain dan apa yang terkandung di dalamnya di dalam syahadat begitu pula Rasul ketika mengutus Muad bin Jabal hendak ke Yaman hey Muad inna ti kauman min ahlul kitab engkau hendak mendatangi satu kaum dari ahlul kitab maka falyakun awwala ma tad'uhum ilaih maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah untuk mereka bersaksi syahadatnya. Fa in fa'alu kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsas shalawat. Maka beritahukan kepada mereka kalau Allah mewajibkan atas mereka lima salat sehari semalam. Itu urutan berikutnya setelah. Maka yang pertama adalah akidah dan bukan seorang sekedar dituntut ataupun dibimbing untuk baca syahadat saja. Ya, dituntun tanpa tahu maknanya dijelaskan didakwakan Islam akidah Islam akidah tauhid sehingga dia tahu makna asyhadu alla ilaha illallah tahu makna asyhadu anna muhammadar rasul dan konsekuensinya di antara konsekuensi besar dalam hal ini adalah asyhadu alla ilaha illallah kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya semua tinggalkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah kita meyakini Nabi Muhammad SAW Nabi dan Rasulnya dan demikian di antara konsekuensinya kita beribadah dengan syariat beliau alaihi salatu wassalam sholat kita dan yang lain dan yang lain maka termasuk berkata akidah tentunya berkata yang penting bahkan para ulama nanti asa mengajarkan dan ini juga eh, baik guru-guru kami langsung maupun para ulama yang tidak sempat kami berguru pada mereka maupun yang mutakaddimin yang terdahulu yang sudah meninggalkan kita jauh dengan warisan buku-buku karya-karya mereka banyak sekali mereka memperhatikan perkara permasalahan akidah bahkan ketika mereka membahas toharoh Toharoh mereka sebutkan ada dua macam bersuci. Toharoh hissiyah dan toharoh maknawiyah. Mensucikan diri secara maknawi dari kotoran syirik, bid'ah, maksiat dan khurafat, keyakinan, takhayul dan berbagai macamnya. Dan juga membersihkan diri taharah dengan cara wudhu dari hadat kecil, mandi besar, mandi junub, mandi dari haid dan berbagai macamnya. Maka mereka pun juga sebagaimana membersihkan dan semangat membersihkan masjid dari kotoran. Jangan sampai terkena najis. Hisiyah yang memang terlihat, dohir. Mereka juga berusaha membersihkan masjid dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Sebab bisa jadi dalam satu masjid, dalam dalam satu mimbar, tapi adanya di sana yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara tersebut. Maka insyaallah taala kita Lanjutkan sejenak pada azan Insyaallah kita skors adzan dulu. Baik. Insyaallah kita lanjutkan sejenak pada azan adzan pun Adapun tentang al-hay'ah al-qauliyah tasyahudil akhir yaitu bentuk yang kedua pembahasan seputar permasalahan bacaan dari tasyahud akhir maka insyaallah perlahan kita eh, bahas besok Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi kita bahas dalam masalah tasyahud akhir, adalah al-hay'ah al-fi'liyah, gerakan ataupun bentuk dan posisi baik kaki maupun tangan dalam tasyahud akhir. Dan sebagaimana kebiasaan Syekh, berikutnya adalah membahas masalah doa-doa, bacaan apa yang hendaknya dibaca. Dan sebagaimana tadi kita singgung dan kita ingatkan <clears throat> bahwasanya perkara akidah itu muhim, sangat-sangat penting ya sangat-sangat penting uh, untuk kita ketahui dan kita pelajari. Dan para ulama kita sudah ya berlalu, sudah lewat taib dari karya-karya mereka dan beberapa hal untuk butuh kita ketahui bagaimana akidah mereka. Mereka telah menulis akidah sunnah wal jamaah, syarhus sunnah, al-barbahari, al-usul sunnah, al-imam Ahmad, as-sunnah lil khallal, kitab tauhid, ibnu mandah, At-Tauhid Ibnu Kuzaimah ya. Eh, syarah atau Usulul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalikai dan banyak dari kitab-kitab akidah khususnya yang musannadah bersanad ya seperti Asy-Syari'ah lil Ajurri dan oleh yang semoga kita <clears throat> demikian pula diberikan kelapangan dan kelonggaran untuk mempelajarinya terlebih di masa-masa yang Rasulullah SAW mengatakan Sayati alaikum zaman akan datang kepada kalian suatu zaman al mutamassiku bidini orang yang berpegang erat dengan agamanya kal qabid alal jamr seperti seorang yang memegang bara api mungkin dia diejek mungkin dia dihina mungkin dia demikian terlebih di suatu zaman yang Rasulullah SAW akan mengisyaratkan sudah mengisyaratkan ja'al islamu ghariban Islam dulu di awal datang dalam keadaan dianggap asing ajarannya wasayaudu ghariban kama bada dan kelak nanti ajaran Islam di akhir zaman akan kembali asing. Kemudian pula di satu zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan yushiku antada alaikumul umam. Kelak nanti kalian akan dikerumun oleh bangsa-bangsa. Dikeroyok satu negeri habiskan. Satu lagi ke sana terus mereka bersekutu bersepakat sebagaimana kama tadaa al aklatu ila kama tadaa <clears throat> al aklatu ila qas'atiha sebagaimana orang-orang yang hendak menyantap makanan beramai-ramai mengepung makanan eh, apa jaburan ataupun makanan bersama Mungkin yang satu seleranya manis, satunya seleranya asin, satunya rambutnya lurus, rambutnya keriting, satunya makannya banyak, satunya sedikit. Namun tujuan mereka satu. Satunya mungkin kulitnya hitam, satunya kulitnya putih. Namun tujuan mereka satu menyantap Tapi piring ini. Kelak nanti akan kalian dikerumun oleh bangsa-bangsa. Didekati. Maka para sahabat bertanya, Amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kenapa kok bisa kita dikerumun, dikeroyok seperti itu ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kami yang sedikit? Jumlah kita akan sedikit besok di akhir zaman ya Rasulullah. Rasul katakan apa? La bal antum yauma idzin katsir. Bahkan di akhir zaman keadaan kalian akan sangat banyak. Akan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Banyak kata Rasul. Namun disebutkan walakinnakum gutha ka gutha tapi kalian ibarat buih yang terbawa ke sana kemari. Dipancing ini terbawa ke sana. Dikomentari seperti ini, tidak jadi lagi balik ke sini. Dibawa ombak ke kanan, ikut ke kanan. Dipancing ke kiri, ikut ke sini. Maka ikuti ilzam, gharzahum. Tetapi, yaitu siat mereka, para ulama, supaya kita bisa bersikap tengah. Tidak berlebihan, juga tidak meremehkan. Para ulama telah mendulu kita. Dan syariat itu berlaku hingga tegaknya hari kiamat. Bukan itu kan zaman mereka dulu. Sekarang beda, tetap berlaku syariat ini. Dan itu penting. Ya. Tentang permasalahan-permasalahan seperti ini lebih-lebih Rasul juga mengatakan oh, Yahudi telah berpecah sekian dan sekian. Ihda wa sab'ina firqah. Nasara berpecah 72 sekian. Wasataftariq wadil umat Umatku pun akan berpecah bahkan paling banyak. Salah wa sab'ina firqah. 73 golongan. Apa kata Rasul semua mengatakan? Rasul mengatakan semuanya benar. Yang penting umatku, yang penting Islam. Rasul mengatakan kulluha finnar. Rasulullah Semuanya masuk neraka illa wahidah kecuali satu. Bayangkan 73 orang yang 72 nggak selamat, yang selamat cuma satu. Bayangkan misalnya 73 kelompok yang selamat cuma satu dan yang terpenting adalah usaha. Kita belajar mencari Bukan semata-mata orang belum tahu apa-apa sudah bangun tidur ucek-ucek tidak tahu permasalahan sudah yang benar ini, yang benar ini. Pelajari. Sebagaimana para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah? Siapa satu jamaah itu ya Rasulullah?" Man ana alaihi liyauma wa ashabi, yang berada seperti jalanku dan jalan para sahabat. Seperti apa itu? Apa yang ada dalam hadis, apa yang ada dalam Quran? Adakah dalil mereka? Jika tidak ada sudah dan tetap dalam permasalahan ini pun juga banyak apa disebutkan oleh para ulama termasuk kita bersikap tengah jangan sampai kita meyakini atau meruncingkan permasalahan yang sebenarnya longgar seperti ini kaifiyah salat Imam Ahmad ya iftirash salat subuh Imam Syafi'i tawarruk kita runcingkan padahal ini fi tasamu longgar sementara perkara yang diingkari tegas oleh para ulama perkara manhaj perkara akidah kita justru mengatakan sudahlah tidak mau Ya. Padahal para ulama justru tegas dalam masalah itu. Lebih-lebih di zaman sekarang terkadang sebagian tokoh kemudian diikuti dan semisalnya dalam keadaan tidak ada keempat imam pun yang berpendapat seperti itu kecuali orang-orang belakangan liberalis, pluralis dan semisalnya maka Rasul mengatakan innama aksya alaikum yang aku khawatirkan menimpa kalian al-a'immatul mudillin imam-imam yang menyesatkan maka marilah kita belajar dari kitab melalui kitab-kitab para ulama, kita baca semua kita berusaha untuk memahami kalam mereka, jawaban mereka, bimbingan mereka.